Pada pada pudu pak pimpiding pada pudu pada pudu pak pimpiding pimpiding pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada pada